Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sebuah nikmat yang harus kita syukuri Karena kita semuanya sama Allah Ditakdirkan ada di tempat ini Kira-kira yang datang majelis itu Orang yang dicintai Allah atau yang dibenci sama Allah Dicintai kan Sama Allah yang sebagian dibiarkan lupa tapi kita diajak untuk selalu mengingat Allah. Nah, ajakan untuk selalu mengingat Allah dengan langkah kaki kita yang digerakkan ke tempat ini, insya Allah menunjukkan kita semuanya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, kalau biasanya kita kan sudah bahas cerita. Di kesempatan kali ini saya cuma mau ngutip menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh para ulama tentang keutamaan menghadiri majelis yang semacam ini. Saya ambil dari kitab Al-Manhajusawi artinya jalan yang lurus yang ditulis kitab ini oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang hidup dan tinggal ada di kota Madinah. Jadi pengarangnya kitab ini masih hidup. Tinggalnya di kota Madinah. Cuma sekarang ini beliau kesian. Jadi karena memang ulama yang di Arab Saudi sana kan non ahlu sunnah wal jamaah. Beliau termasuk salah satu ulama yang dilarang beraktivitas. Ngajar nggak boleh, nulis kitab nggak boleh, kalau jenengan ketemu sama beliau di Masjid Nabawi, mau salaman cium tangan pasti ditarik tangannya. Kenapa? Kalau sampai ketahuan ngasih tangannya, biarkan dicium, bisa langsung diciduk, ditangkap, masukin penjara. Kasihan ya. Padahal ulama sudah tua, karangan kitabnya luar biasa. Dulu mondoknya 40 tahun belajarnya ini. Jadi masa mondoknya, masa ngajinya beliau itu 40 tahun. Ya dengan kira-kira punya anak mondok 40 tahun boleh enggak? Boleh. Tapi jaminannya pasti jadi ulama loh. Bu, punya anak mondok 40 tahun boleh enggak, Bu? Boleh. Ini kira-kira ibu-ibu ngapusi enggak Pak ini, Pak? Saya biasanya ibu-ibu itu anaknya baru mondok satu minggu sudah diteleponi terus. Betul apa betul? Ini beliau itu mondoknya aja waktu itu 40 tahun ngajinya. Jadi memang karangan kitabnya itu sangat luar biasa. Karangan kitab fikih ya ada. Beliau nulis kitab tentang tafsir, tentang hadis juga ada. Salah satu karangan paling monumental beliau adalah Jalan nan lurus. Jadi torikoh kan macam-macam ya. Torikoh kan macam-macam. Kalau torikoh alawiyah Torikoh Alawiyah itu punya lima ciri khas dan lima ciri khas ini disyarahkan, diterangkan secara rinci oleh beliau dalam kitab Jalan dan Lurus ini. Jadi yang torikohnya Syadiliyah itu punya cara, yang torikohnya Qadiriyah itu punya cara, yang torikohnya Naksabandiyah itu punya cara, yang torikoh Alawiyah tata cara amalannya itu yang terletak ada di dalam kitab Al-Manhajusawi, karangan daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di bab tentang anjuran untuk menghadiri majlisul ulama dikatakan An Yahya ibni Abi Kathirin rahimahullahu fi qawlihi ta'ala wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajha. Al-Kahfi ayat 28. Qala hiya majalisul fikhi. Imam Yahya bin Abi Katsir beliau mengatakan mengomentari mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 28 yaitu wasbir nafsaka Jadikanlah dirimu itu bersabar ma'alladzina bersama orang-orang yang yad'una rabbahum berdoa kepada Tuhannya bil ghadawati wal asyi ketika pagi hari ataupun ketika sore hari yuriduna wajah dengan harapan ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh beliau maksudnya berkumpul dan bersabar bersama orang-orang yang berdoa sepanjang pagi dan sore adalah berkumpul di dalam majelis yang di situ membahas tentang ilmu. Seperti yang kita adakan sekarang ini berarti kita sudah mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28, kita sama-sama bersabar kumpul di tempat ini nunggu sampai selesai majelis, insya Allah kita termasuk orang yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 28 ini. Kira-kira datang majelis ilmu ini butuh sabar gak? butuh. Kalau sekarang enak, kalau pas hujan gimana? Hujan jenengan kira-kira semisik semangat datang nggak? Kayaknya ngapusi ini. Ini terus terang mawon ini. Ini terus terang mawon. Biasanya sore jam 5 hujan. Ini pengajian kan jam 8. Sore jam 5 hujan, jam setengah 7 selesai, yang datang majelis pasti berkurang. Majelis dimanapun juga, betul enggak? Kenapa? Hawanya itu sudah ngajak pengen makan super mie terus tidur. Mesti ketika hawanya bau-bau males kan itu. Padahal hujannya jam setengah tujuh selesai, jam delapan baru mulai pengajian. Itu yang datang pengajian pasti berkurang. Lah cuma yang tetap istiqomah, mempertahankan keistiqomahan untuk menghadiri pengajian, ya ini orang yang istimewa. Kalau cuma keramat itu, keramat-keramatnya wali, kalau cuma bisa terbang, burung juga bisa. Kalau cuma jalan di atas air gak istimewa. Kalau cuma bisa ngeliat isi hatinya orang lain, dukun juga bisa. Dukun yang nyembah berhala mungkin nyembah pohon beringin ya bisa. Tapi kalau istiqomah bisa punya satu amalan yang dilakukan secara rutin terus menerus dan tidak pernah lepas, nggak semua orang bisa, cuma orang-orang khusus yang bisa. Jadi kalau jenengan sudah datang majelis raudhah setiap hari Jumat selama bertahun-tahun, mungkin jenengan ini sudah jadi wali. Tapi jenengan nggak kerasa. Lebih baik jadi wali nggak kerasa, jadi nggak mungkin sombong, kan enak. Betul apa betul? Mungkin jenengan kalau sudah bisa istiqomah setiap hari Jumat datang majlis. Saya setiap Jumat istiqomah pasti datang majelis khair. Mungkin saya niat mau datang ke majelis Ar-Raudhah. Tiap Jumat berangkat, hujan berangkat, apalagi cuma hujan air. Kalau perlu hujan batu tetap berangkat. Itu insya Allah bisa dapat istiqomahnya. Insya Allah sudah menjadi orang yang punya pangkat istimewa di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya katanya Nabi, khairul a'mali madawa masohibuhu alaihi wa inqala. Sebaik-baik amal itu yang bisa dilakukan secara rutin sekalipun amalannya itu cuma sedikit. Jadi dengan ngamalkan misalkan saya punya amalan setiap hari sholat duha dua rakaat itu jauh lebih afdol daripada yang sholat duha seminggu sekali delapan rakaat. Lebih afdol mana kira-kira? Yang dua rakaat tapi dilakukan secara rutin dan amalan yang namanya wirid itu harus dilakukan secara rutin. Kenapa? Jenengan kan punya wiritan sholawat macam-macam insya Allah ya. Ada mungkin yang mengamalkan buku ini sebagai wirid? Ada nggak? Ada yang baca setiap hari? Nggak ada di sini. Wah banget tentang nanti. Ada nggak? Nggak ada. Ibu-ibu ada nggak bu? Ada tapi sedikit ya. Mungkin jenengan punya wirid-wiritan yang lain kan? Punya bacaan-bacaan dikir yang lain segala sesuatu yang berupa zikir, wirid atau lain sebagainya itu akan bermanfaat kalau dikerjakan secara rutin. Ada air seribu liter. Disokkan, digerojokan ke batu. Kira-kira ada perubahan nggak sama batunya? Tidak ada. Ada air seribu liter Airnya diteteskan setetes demi setetes sama batu. Ada perubahan nggak? Ada, berlubang batunya. Batu itu kalau kena tetesan air terus-menerus itu bisa berlubang. Manusia, hati kita ini sekeras batu. Nah kalau kita mau menghilangkan kerasnya hati kita ini Caranya cari sebuah amalan rutin yang bisa kita kerjakan setiap hari atau setiap minggu Misalkan punya amalan satu hari baca sholawat seribu kali. Baca sholawat sehari seribu kali itu banyak apa sedikit? Dikit. Itu jenengan kalau ngerokok itu ngabiskin satu batang butuh berapa lama? Hah? Satu batang setengah jam. Itu sudah seribu kali sholawat itu. Nah, selawat itu sambil jenengan selawat itu sambil jalan boleh, sambil jaga toko juga boleh, sambil kegiatan yang lain juga bisa, nggak ada masalah. Nah, barang siapa yang sholawat satu hari seribu kali dikatakan nanti pundaknya berhimpitan dengan pundak Nabi di depan pintu surga. Amin Allahumma. Kira-kira nanti kalau kita semuanya insya Allah bakal jadi penghuni surga ya insya Allah ya. Kira-kira umatnya Nabi Muhammad dari zaman Nabi sampai nanti hari kiamat banyak apa sedikit? Kira-kira kalau nanti pas memasuk surga kita dapat nomor antrian berapa? Berapa? Wallahu a'lam bib. Nah, tapi jenengan bisa dapat nomor antrian utama syaratnya satu hari baca solawat seribu kali. Coba kira-kira sahabat Nabi ketika dengar hadis ini, kira-kira tambah semangat selawat gak? Tambah semangat. Lah minimal kita kalau bisa satu hari seratus. Nanti ningkat jadi satu hari dua ratus, meningkat lagi satu hari tiga ratus, meningkat lagi nanti bisa satu hari seribu kali. Satu hari seribu kali itu gampang. Setiap abis slot lima waktu baca dua ratus. Selesai. Baca selawat 200 insya Allah 10 menit gak sampai Paling cuma 5 menit sampai 7 menit Tapi dilakukan secara rutin Satu hari dapat selawat 1000 kali Insya Allah bakal ada perubahan sama hati kita Tapi apa? Amalannya dikerjakan secara ru rutin Nah, amalan yang secara rutin itu punya ciri khas sendiri-sendiri Punya khasiat sendiri-sendiri Almarhum Habib Anis yang fotonya ada di samping kanan saya yang dipasang sama Habib Novel. Beliau itu terkenal karena istiqomahnya. Kalau ilmunya sudah jelas alim. Buktinya Pak, koleksi kitabnya luar biasa dan rata-rata sudah dibaca semuanya itu. Pokoknya ahli tafsir, yang ngaji tafsir, yang ngaji hadis. Tapi yang paling menonjol dari beliau itu istiqomahnya. Beliau tuh ngimami lima waktu di masjid. Selain hari Jumat sama hari Minggu, kalau hari Minggu waktunya keluar refreshing. Hari Jumat juga kadang-kadang pergi. Jadi kalau hari Jumat itu setelah Jumatan pergi, maghrib sudah sampai di masjid, maghrib bisa ngimami lagi. Kemudian beliau setiap ba'da zuhur buat kajian, ngajar. Kecuali hari Jumat sama hari Minggu, ngajar. Itu amalan yang seperti ini dilakukan secara istiqomah berpuluh-puluh tahun. Kira-kira jadi imam masjid selama satu bulan itu gampang apa susah? Susah. Jenengan kalau mau tahu susahnya jadi imam masjid, coba jenengan buat coba buat konsekuensi saya 40 hari mau sholat subuh di belakang imam. Persis ketika imam takbiratul ihram saya sudah ada di belakangnya. Susah apa gampang gitu? Susah. Cuma kalau bisa ya orang-orang pilihan berarti. Makanya imam-imam masjid itu pasti orangnya Masya Allah, Masya Allah itu. Kenapa? Susah jadi istiqomah itu memang benar-benar susah. Ini beliau ketika waktu itu, ketika waktu itu istrinya meninggal pagi. Istrinya meninggal pagi, banyak yang datang takziah, mengucapkan bela sungkawa, waktunya zuhur, kegiatan beliau ngajar, keluar dari kamarnya bawa kitabnya tetap ngajar, istrinya di kamar lagi dimandikan. Sanggup enggak model begitu? Ibu-ibu sanggup enggak, Bu? Mempertahankan keistiqomahan sampai seperti itu kira-kira susah apa gampang gitu? Jadi istrinya di dalam rumah dimandikan, beliau di luar ngajar seperti biasa, nggak ngungkit-ngungkit, nggak masalah sedih, nggak apa biasa ngajar. Kembali lihat istrinya ya, ya sedih lagi. Nah ini istiqomah ini dikatakan al istiqomah afdalu min alfi karomah. Orang punya istiqomah itu lebih mulia, itu lebih utama daripada orang yang punya seribu kekeramatan sekaligus. Orang punya seribu kekeramatan digabung jadi satu lah masih lebih hebat orang yang punya istiqomah. Makanya kalau bisa kita ini doa sama Allah, ya Allah jadikan kita ini orang yang isti istiqomah. Ini definisinya istiqomah kira-kira paham nggak? Definisinya istiqomah itu kalau secara bahasa bahasa intelektualnya itu apa ya stabilisasi temperatur batin. kan mesti buatan mudeng nih. Ya. Stabilisasi temperatur batin. Ini saya kalau ngomong gini terus bisa masuk infotainment akhirnya. Sama kayak yang apa itu bahasa yang sasi-sasi itu. Tidak tahu namanya saya bu. Jenengan yang kenal berarti bu. Stabilisasi temperatur batin. Ini buat yang muda-muda dibuat status cocok ini. Istiqomah, ya mempertahankan keistiqomahan ini memang susah. Yuk kita lanjut. Tadi kan ayat Quran sudah, sekarang hadis Nabi. An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fara'a majlisaini ahadul majlisaini yatunallaha wa yarghabuna ilaihi wal akharu yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilal majlisaini ala khair ahaduhuma afdalu minal akhar amma haula'i fayat'unallaha wa yarghabuna ilaihi insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum Wa amma haula'i fayata'allamuna wa yu'allimunal jahila. Wa inna ma bu'ithu mu'alliman wa haula'i afdal. Fa atahum hatta jalasa ma'ahum. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Sunan Ad-Darimi. Dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridhoi keduanya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu masuk masjid Didapati di situ ada dua kelompok manusia. Dua kelompok manusia ini yang pertama bareng-bareng berdoa kepada Allah. Yang kelompok yang satunya di situ belajar ilmu agama. Nabi ketika masuk kemudian berkata kepada para sahabat yang di sekitarnya, Majelis dua-duanya ini sama-sama bagus. Cuma salah satu lebih bagus daripada yang yang lainnya. Nah, sahabat bingung, yo, ini sama-sama bagus, tapi salah satu lebih bagus daripada yang yang lainnya. Kemudian kata Nabi, yang golongan yang doa ini bagus, doa sama Allah, berharap sama Allah ini bagus. Jadi kalau Allah mau, Allah ngasih yang dia minta. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak dikasih sama Allah. Kemudian yang satunya lagi ini belajar dan mengkaji il, ilmu. Dan aku ini innama bu'itsu mualliman. Kata Nabi, aku ini diutus sebagai seorang guru. Jadi kalau jenengan ada yang jadi guru, berarti jenengan termasuk melanjutkan misi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Innama itu mu'alliman wa ulai afdol dan orang-orang yang belajar itu lebih afdol. Kemudian Nabi duduk bareng-bareng dengan orang yang mengkaji il, ilmu. Makanya ciri khas majelis ahlu sunnah wal jamaah itu diawali dengan zikir, kemudian ditutup dengan mengkaji ilmu ilmu. Kira-kira kalau bukan ahlu sunnah wal jamaah ada zikirnya enggak? Baca selawat model begini enggak? Baca yasin bareng-bareng enggak? Ini jadikan kalau mau pilih-pilih majlis lihat dulu majlisnya, Pakai rebana gosidah enggak kalau bukan ahlu sunnah wal jamaah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tidak ada tuntunannya itu soalnya. Nah itu ciri khas majlis ahlu sunnah wal jamaah Itu kalau sudah kumpul bareng-bareng Ya kita ini doa zikir Kemudian dilanjut kita ini mempelajari il, ilmu Seperti yang kita lakukan di malam hari ini Tadi kita baca yasin Kemudian kita sekarang baca sholawat Kemudian kita baca sholawat setelah ini Di saat ini kita sekarang mengkaji il, ilmu Nabi Muhammad ketika lihat orang yang mencari ilmu sama Nabi dilihat ini majelis yang afdol, nggak cukup itu Nabi datang duduk bareng ada di situ. Kira-kira kalau satu majelis didatangi sama Nabi sampai Nabi ikut duduk bareng di situ, itu majelis yang biasa apa yang luar biasa? Luar biasa. Makanya kalau jenengan mengadakan majelis yang semacam ini, bersihkan hatinya. Kenapa? Harapan kita insya Allah ruhaniahnya Nabi Muhammad ikut hadir bersama kita di tempat ini. Amin Allahumma amin. Nabi lihat datang ke majlis il, ilmu. Lah zaman sekarang ada orang nggak suka dengan majlis ilmu. Lihat pengajian malah mumet. Kita yang dindiok malah pengajian wae ya. Di mana-mana kok banyak pengajian. Lah kok ndelok pengajian kok malah mumet. Kadang-kadang di dekat rumahnya ada masjid buat pengajian, nggak mau datang. Cuma ya lihat dulu. Kalau memang pengajiannya model modelnya nyeleneh-nyeleneh tidak usah datang tidak apa-apa. Pengajiannya model-model tidak ada tuntunannya. Ya jangan dengan duduk di rumah cari majelis yang sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau pengajiannya ahlu sunnah wal jamaah, jenengan dekat dari masjid, iman kalau tidak datang sayang. Kenapa ini majelis yang dicintai sama Nabi diadakan di dekat tempat tinggal kita Kok justru malah kita minggir, berpaling, nggak ikut ngaji di situ. Kalau gambarnya kalau Nabi ajak mau duduk, berarti ini tempat yang berkah. Lah kalau tempat itu tempat yang berkah kita nggak mau ke situ, berarti kita orang yang jauh daripada barokah Allah Subhanahu wa taala wal billah min dalik. Kemudian hadis yang selanjutnya ya. Ini mesti hadis ini. Wa an Anasin wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannati farda'u Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hilakud dzikri. Pernah Anas bin Malik meriwayatkan Nabi ngomong sama para sahabat, "Hei para sahabatku, kalau kamu lewat di taman surga, silahkan kamu mampir di sana. Sahabat seneng semuanya. Loh, ternyata di, sur, di dunia ini ada taman surga. Sahabatnya Nabi itu orang yang paling semangat untuk masuk surga. Sahabatnya Nabi, itu kalau sudah perang, mau perang sama Nabi, itu pamitan sama istrinya, istriku tolong doakan supaya aku tidak kembali ke rumah lagi, biarkan aku mati syahid. Istrinya juga istri yang solehah. Suamiku, aku doakan supaya engkau mati syahid membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sakinah mawadah warohmah ndak ini? Ibu-ibu kira-kira kalau suami suaminya mau nyenengkan Nabi boleh ndak bu? Boleh ndak bu? boleh ya. Cuma bapak-bapak ini modelnya tidak usah perang Pak, terlalu jauh. Bu, bapak-bapak kalau subuh jamaah di masjid tidak Bu? Tidak. Wah. Kira-kira jamaah sholat subuh di masjid sama jihad susah mana? Susah jihad. ya kalau jamaah di masjid aja tidak mampu, apalagi jihad. Jihadnya manusia zaman sekarang itu bukan keliling bawa bom, keliru. Jihadnya manusia zaman sekarang itu pakai pakaiannya yang bersih, yang rapi, berangkat ke masjid, sholat subuh di masjid. Itu jihad zaman sekarang. Kata Nabi, orang itu nunggu di masjid dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Itu namanya jihad, berjuang untuk Islam itu. Ya makna jihad itu luas. Ini kok sampai bahas jihad apa? Eh ini, sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kalau pamitan sama istrinya, istriku doakan aku mati syahid ya, biar aku masuk ke dalam surga. Eh, jadi kalau sudah mau perang semangatnya luar biasa, padahal resikonya mati. Padahal Nabi itu kalau perang kadang-kadang jumlah musuhnya jauh lebih besar daripada jumlah pasukannya Nabi. Tapi para sahabatnya Nabi itu perang tujuannya kepengen mati. Musuhnya Nabi itu perang tapi takut mati. Bedanya di situ. Sahabat Nabi usah perang, wah semangat. Pakai pakaian yang bagus, niatan, ya Allah mudah-mudahan saya mati di sini. Mudah-mudahan bisa mati syahid di tempat ini ya Allah. Itu niatnya itu semacam itu. Bahkan ada yang namanya handola. Itu ketika waktu itu masih malam pertama, tengah-tengah kumpul dengan istrinya dapat panggilan jihad, langsung nggak sempat mandi, pakai pakaian perangnya berangkat jihad. Malam pertama ditinggal jihad. Ini kan sesuatu yang istimewa ini, luar biasa. Malam pertama ditinggal jihad, kemudian mati syahid di tempat. Ketika waktu itu ketika Handullah meninggal, kata Nabi, ini Handullah kenapa ini? Kok sekarang aku lihat bidadari dari surga turun semuanya untuk memandikan jenazahnya Handullah. Ternyata ketika diselidiki tanya sama istrinya, ternyata saat itu keadaannya mesti dalam keadaan hadas besar wajib untuk mandi. Dimandi sama bidadari dari surga. Para sahabat Nabi yang begitu merindukan surga, ketika dengar Nabi bersabda, kalau kamu lewat taman surga, mampir di situ. Penasaran, taman surga ini apa? Setelah ditanyakan sama Nabi, wa mariyadul jannah, wa Nabi, riyadul jannah itu apa? Dijawab sama Nabi, hilakud zikri riyadul jannah, taman surga itu adalah sekelompok orang yang duduk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan majlis ilmu yang semacam ini itu termasuk hilakud zikri, berarti saat ini kita duduk berada di taman surga. Amin Allahumma amin. Insya Allah kalau di dunia duduk di taman surga, di akhirat masuk ke dalam surga. Dengan kalau masuk taman rumahnya orang kan sudah dekat sama rumahnya kan berarti. Kalau sudah di taman surga kan berarti sudah dekat sama surga. Kemudian riwayat yang lain hadis marfu yaitu innalillahi sayyaratan minal malaikati yatlubuna hilaqadz dzikri fa idza atau ilaihim al alaihim hafu bihim. Allah itu punya malaikat Malaikat Allah ini macam-macam. Ada malaikat yang kerjanya itu cuma ruku terus. Dari mulai diciptakan sampai hari kiamat cuma ruku. Ada juga malaikat dari mulai diciptakan sampai hari kiamat itu terus-menerus dalam keadaan sujud. Ada juga malaikat dari mulai diciptakan sampai hari kiamat dalam keadaan berdiri. Itu malaikat masing-masing punya tugas macam-macam. Nah malaikat yang punya tugas macam-macam itu Allah punya sekelompok malaikat itu tugasnya cuma keliling cari majelis dikir. Ditugasi sama Allah. Tugasmu keliling, muter kemana-mana cari majelis dikir. Kalau sudah ketemu majelis dikir, datang ikut memakmurkan di situ. Tugas khusus dari Allah untuk malaikat cari keliling untuk majelis-majelis zikir. Berarti majelis zikir ini majelis yang istimewa. Kira-kira kalau ada sebuah tempat dicari sama Bapak Presiden, saya mau nyari rumahnya Bapak Fulan bin Fulan. Langsung masuk Quran orang itu. Kenapa? Rumahnya dicari sama Presiden. Nah, sekarang gimana kalau Allah ngirim utusan khusus untuk mencari majelis-majelis yang semacam ini? Dikirim utusan Allah para malaikat. Keliling cari majelis yang semacam ini. Kalau sudah ketemu majelis yang model begini, ngumpul ada di sana, kemudian semakin banyak malaikat yang berkumpul karena malaikat diciptakan dari cahaya, maka semakin banyak pula cahaya yang menyinari majelis yang semacam itu. Akhirnya orang yang keluar dari majelis itu membawa cahaya di hati masing-masing. Nah, susahnya kita kadang-kadang cahayanya kita ini sudah padam sebelum kita sampai ke rumah. Pulang dari majelis, perjalanan sama temennya nongkrong ngerasani. Ya cahayanya langsung hilang, habis. Tapi cahaya ini bisa dibawa sampai ke rumah, sampai kita bisa ikut memberikan keberkahan majelis sama anak dan istri kita ya harus dijaga. Jaga cahaya ilmu dalam hati kita supaya tetap bersinar, supaya anak dan istri kita yang mungkin nggak ikut di malam hari ini bisa mendapatkan keberkahannya majelis di malam hari ini yang kita hadiri. Amin ya rabbal alamin. Hadis lagi kemudian ini nasihat daripada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya wasiat. Ya bunaya, wahai anakku, alaika bi mujalasatil ulama wasma' kalamal hukama. Wahai anakku, kalau kamu itu mau cari tempat duduk yang bagus, silahkan kamu duduk bersama para ulama. Maksudnya duduk di dalam majelis il, ilmu. Kemudian dengarkanlah ucapan para ahli hikmah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu akan menghidupkan hati yang sudah mati dengan cahaya hikmah sebagaimana tanah yang kering yang nggak bisa ditanami itu bisa jadi tanah yang bagus disirami dengan cucuran hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang beku ini bisa kembali jadi hati yang bersih, hati yang lunak dengan syarat kita harus sering duduk di majelisnya para ulama. Duduk, kumpul di majelis, ngaji ini termasuk proses untuk membersihkan hati. Dan manusia itu nanti bakal ada sebuah masa harta kita ini nggak manfaat, nasab kita nggak manfaat, sekalipun anaknya presiden, anaknya ulama, atau sekalipun kita punya anak orang kaya, itu semuanya enggak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man salim. Tidak akan manfaat apapun juga kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Kapan waktunya itu? Ketika hari kiamat. Yang selamat yang hatinya bersih. Yang hatinya kotor bahaya. Hatinya kotor di dunia nggak dapat syafaat Nabi bahaya. Kenapa? Tidak tahu gimana keadaan nasibnya nanti di hari kiamat. Hari kiamat ini hari yang mengerikan loh. Kita kan cuma dengar hari kiamat, hari kiamat kita anggap biasa. Ini hari yang luar biasa kayak hari kiamat itu. Semuanya kita tuh pasti ngalami yang namanya hari kiamat. Kita bayangkan di satu tempat, manusia itu bisa ndak mengenali pasangan hidupnya, bisa ndak mengenali anaknya, bisa ndak mengenali orang tuanya, itu manusia dalam keadaan bingung yang seperti apa. Dalam keadaan bingung itu sampai ndak kenal sama anaknya, ndak kenal sama orang tuanya. Dari saking bingungnya. Itu hari kiamat. Dan semuanya nggak ada yang manfaat kecuali kalau orang bawa hati yang bersih. Nah salah satu cara supaya kita ini punya hati yang bersih. Sebagaimana dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim. Alaika bimujalasatil ulama. Sering-seringlah kamu kumpul, duduk, mendengarkan ilmunya para ulama. Lah kita duduk di tempat ini biasanya kita akan dengarkan ceritanya orang-orang yang soleh. Dengarkan nasihatnya orang yang soleh. Di kesempatan kali ini pun kita juga mendengarkan nasihat daripada Rasul. Nasihat daripada Luqmanul Hakim. Ini tanda-tanda yang bisa membersihkan hati kita yang, yang, yang semacam ini. Kita kumpul bareng-bareng, duduk. Makanya selayaknya setiap kita datang majelis ilmu, ketika kita pulang harus ada perubahan tambah semangat ibadah, tambah semangat untuk menghadiri majelis il, ilmu. Kemudian ini sekarang masuk ke dalam perkataan sahabat. Firman Allah sudah, hadis Nabi sudah, sekarang tentang perkataannya sahabat, tentang majelis ilmu. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Jadi majlis fikih itu majlis ilmu itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Padahal kita kalau seandainya berumur 60 tahun, ibadahnya kita cuma berapa tahun? Orang umurnya 60 tahun misalkan tidur sehari 8 jam ya. Berarti sepertiga, berarti 20 tahun cuma untuk tidur. Kemudian untuk yang lainnya, yang untuk lalai, untuk makan, untuk kerja dan lain sebagainya. Semuanya terbang waktu kita timak tersisa beberapa tahun. Cuma kalau kita datang ke majelis ilmu, bawa hati yang bersih, itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Ibadah setahun full ibadah itu susahnya setengah mati. Apalagi ibadah 60 tahun. Gimana susahnya? Kira-kira jenengan pernah sehari full cuma ibadah? Eh, saya dulu ini tidak pernah ini. Soalnya termasuk yang ngomong ya tidak pernah gitu loh Pak. Yang ngomong mungkin yang paling males ibadah dibanding yang diomongi. Eh, itu kita, kita kan tidak pernah coba bayangkan ibadah sehari. Dosa ibadah. Sholat jamaah di masjid lima kali full di masjid terus selama satu minggu. Pernah tidak? Angel. Kecuali yang jadi imam mungkin pernah. Nah bagi jadi imam aja kadang-kadang lowong-lowong kok. Nah ini kalau kita datang ke majelis ilmu itu lebih utama daripada 60 tahun kita ibadah. Yang ngomong sahabat Nabi. Sahabat Nabi orang yang paling paham dengan ilmunya Nabi. Ilmunya Nabi itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. ini kira-kira jadi jenengan tambah semangat dak datang majelis ilmu. Semangat dak? Kira-kira hujan jadi halangan enggak ini? Enggak, yes. Tak lihatnya besok kalau gitu. Awas minggu depan sekarang dulu kalau hujan kan repot sampai di jalan. Sekarang kan sudah bisa diatur masuk ke dalam semuanya ya. Insya Allah tidak ada halangan. Hujan bukan halangan. Sabda kemudian perkataan sahabat lagi. Perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Innar rojula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadh-dhunubi mithlu jabali dihamah. Fa idza al alima khafa wastarja'a an wa wansarafa ila manzilihi wa ma alaihi dhunub. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, berapa banyak manusia yang dia menghadiri majelis ilmu tapi ketika dia hadir, dia membawa dosa sebesar gunung. Datang majelis ilmu datang. Cuma ketika datang dia bawa dosa sebesar gunung. Kemudian ketika dia mendengarkan isi kajian tersebut timbul rasa takut kepada Allah, kemudian tobat dari perbuatannya. Setelah itu ketika dia pulang ke rumahnya sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita ini datang ke majelis yang semacam ini mungkin kelihatannya kan cuma duduk, datang, nyatat, pulang biasa. Mungkin kita anggap itu biasa padahal ini luar biasa. Berapa banyak mungkin di malam hari ini di antara kita yang datang ke tempat ini Mungkin statusnya sebagai orang yang dimurkai Allah Tapi nanti pulang ke rumah Jadi orang yang dicintai sama Allah Berapa banyak di antara kita yang datang ke tempat ini Datang bawa segunung dosa Tapi nanti pulang tidak bawa dosa sama sekali Berapa banyak di antara kita yang datang ke majelis di malam hari ini Mungkin kita ngelihat Mungkin di catatan takdir kita setelah ini kita bakal mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan karena kita datang majelis ilmu. Allah sudah menjanjikan keberkahan untuk siapapun yang menghadiri majelis ilmu. Keluar dari majelis ilmu, semua kesulitan kita digantikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya majelis ilmu. Makanya kata Sidina Umar, sesungguhnya tempat di muka bumi ini yang paling mulia yaitu tempat yang di situ digunakan untuk mengkaji ilmu warisan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Bib Novel tuh nyiapkan tempat untuk ngaji itu luar biasa persiapannya. Dibuat tempat yang indah, kasih karpet yang tebel. Tujuannya apa? karena ini memuliakan tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi menurut Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau ada di antara jenengan yang sudah sempat jadi donatur di tempat ini berbahagialah. Kenapa? Karena sedekah jenengan itu menghasilkan tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi. Kira-kira kalau bukan tempat yang seperti ini, tempat seperti apa yang mulia? Di sini ya belajar sholat juga ada. Di sini ya belajar caranya mengabdi kepada Allah. Di sini dia ya belajar caranya supaya dekat sama Nabi. Di sini belajar sunnah-sunnah Nabi. Ya tempat yang paling mulia ya yang semacam ini. Makanya jadikan rumah kita itu tempat ilmu juga. Kalau jenengan punya keluarga, buat satu tempat, mungkin tempat yang agak lebar, sholat jamaah maghrib isak bersama keluarga. Setelah itu dibacakan bukunya Habib Novel misalkan secangkir kopi hikmah atau buku-buku yang lain. Itu cari ilmu, itu tempat itu jadi majelis ilmu, jadi tempat yang paling mulia. Kemudian sudah deket jam 10 satu lagi ini yang paling mungkin ini yang paling luar biasa ini. Imam Abu Laith beliau berkata Barang siapa duduk bersama orang yang alim Kemudian ketika keluar dari majlis Dia nggak bisa dapat ilmu apapun Mungkin ketika di majlis mumet akhirnya ngelamun terus sepanjang majlis mungkin Ada enggak di sini? Tidak ada, khusuk semuanya kok tadi Ibu-ibu khusuk tidak bu? Khusuk tidak bu? Khusuk ya bu ya Ini ini keutamaan untuk orang yang nggak paham Itu dapat tujuh keutamaan Apalagi yang paham gitu loh jadi besok jadikan ini dalilnya berarti boleh tidur ketika matlis Bib Jadi saya dengar ke matlis tidur nanti pulang insya Allah dapat tujuh keutamaan Ya lain kalau itu memang nawa itu nawa itu males namanya. Imam Abu Lath berkata, orang yang duduk bareng-bareng kumpul pengajian ketika pulang tidak dapat ilmu apapun, dapat tujuh keutamaan. Pertama, dapat keutamaan orang yang mencari ilmu. Fadlal muta'alimin. Kemudian yang kedua, selama dia duduk di majelis, dia tidak berbuat dosa. Kira-kira jenengan kalau tidak ada majlis malam hari ini lagi ngapain? Ibu-ibu lagi apa bu? TV ya bu ya? Bapak-bapak lagi nongkrong ya pak ya? Bapak-bapak nongkrong jagongan di wedangan Ibu-ibu nonton TV Karena ada majlis Makanya malam ini kita bareng-bareng ingat kepada Allah subhanahu wa taala. Pertama, dapat keutamaan para pencari ilmu, yang kedua terhindari dari perbuatan dosa, yang ketiga akan turun rahmat kepada orang tersebut mulai dia berangkat sampai dia pulang ke rumahnya lagi. Jadi kok ada misalkan orang ketika perjalanan mau cari ilmu, kecelakaan sampai akhirnya meninggal dunia, Orang yang seperti itu mati syahid namanya. Kenapa? Dia jalan di atas sayap malaikat. Kata barang siapa jalan untuk menuntut ilmu, malaikat menggelarkan sayapnya untuk dijalani sama dia. Lah orang sampai meninggal ketika perjalanan mau menuntut ilmu, mati syahid. Dan ketika dia meninggal turun rahmat terus. Turun rahmat dari Allah untuk orang tersebut. Kemudian wa idza nazalatir rahmatu ala ahlil halaqati hasalalahu nasibuhu. Kalau ada turun rahmat untuk salah seorang yang hadir di majelis ini, maka semuanya pun dapat bagian, orang yang tidak paham pun juga dapat bagian. Kan Nabi bersabda, tidak mungkin 40 daripada umatku berkumpul, kecuali salah satunya itu pasti ada yang wali. Layat stamiuna arba'un min ummati illa wa fihim waliyun lillah. Ini sudah lebih dari 40 kan? Berarti ada salah satu wali di sini atau satu wali mungkin di sini. Yang jelas jangan ngaku-ngaku wali loh jenengan. Nah, jenengan ngomong sama sampingnya, rasah kondo-kondo sing wali ya aku. Ini berarti cari-ciri bukan wali itu, tapi walian. Bukan wali tapi kuali, Wali murid atau wali mah. Pertama apa tadi? Dapat keutamaan orang yang menuntut ilmu, terbebas dari dosa, dapat curahan rahmat mulai dari keluar rumah sampai kembali ke rumah. Kemudian kalau di dalam majelis ada orang yang dapat rahmat khusus, maka orang tersebut juga dapat bagian. Kemudian Wa lahu ta'atun madama mustami'an. Dan dia dihitung sebuah se, dihitung selalu berbuat taat selama dia dengarkan pengajian. Berarti kalau tidur dihitung enggak? Enggak. Selama dia dengarkan isi kajian, paham, enggak paham, dianggap itu sebagai perbuatan taat. <clears throat> Nikmat enggak ini? Ini yang tidak paham. Lah kalau paham gimana gitu loh. Jadi besok kan terus tidak apa-apa datang mati ngantuk-ngantuk tidak paham kan dapat tujuh keutamaannya. Tidak apa-apa memang benar. Cuma itu kalau yang tidak paham pahalanya seperti itu. Lah kalau yang paham gimana keutamaannya? Kemudian itu yang kelima, yang keenam. Wa idza dhaqa qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala liqoulihi ta'ala ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kalau dia datang majelis, kemudian ketika dia pulang dia nggak paham, aku ini sedih. Kok masuk datang majelis pulang kok enggak nyantol belas ilmunya ini kenapa ya? Dia sedih, justru kesedihannya itu akan jadi perantara untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah berkata dalam hadis qudsi, "Ana indal mun munkasirati kulubuhum min ajli aku ini bersama orang-orang yang hatinya hancur karena aku itu firman Allah dalam hadis qudsi jadi kalau jenengan tidak bisa datang pengajian kemudian sedih berarti jenengan sedang bersama rahmat Allah kenapa sedih karena Allah itu berarti Allah akan mendekat kepada orang yang semacam itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang keenam Yang ketujuh Ketika dia memandang orang alim Maka dianggap itu sebagai sebuah ibadah Cuma terus terang saya bukan alim Jadi jenengan niato mandang Habib Novel minggu depan Mudah-mudahan itu dicatat sebagai sebuah ibadah Ada lima memandang yang ibadah Lihat Ka'bah itu ibadah Lihat memandang orang tua dengan penuh cinta itu ibadah, memandang orang alim itu ibadah, memandang air zam-zam itu ibadah, yang kelima terus terang saya lupa nyuwun ngapunten. Orang lupa maksudnya tidak boleh, boleh kan? Alhamdulillah jam sudah menunjukkan 9 lewat 59 menit. Pas berarti ya? Sebagai penutup gosidah lagi mau enggak? Mau. ya? Insya Allah penutup sebagai apa? Biar hatinya ini tambah tergembleng, tambah ter apa namanya? Wallahu a'lam ada pokoknya. Pengumumannya. Ya? Pengumuman-pengumuman nama doa-doa kita baca setelah gosidah. Allah Allah المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله الله الله المدد يا رسول الله عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي نتم الآتام جد بالجواب مرحبا قد قابلنا الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المعروف بالجود مكر الضيوف حدثني بحق الله الله الله المدد يا رسول الله يضام سر المجيب حاشا يا خيم من نادى برسول الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم طيب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله الله الله المدد يا رسول الله الجاه عليك صلوات الله صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله وأنت الحبيب بذكرك البياطيم حسى يا خيم من نادى برسول الله بمدحك تجلى الأكدار أجرنا من النار بجاهك يا رسول الله عليك صلوات الله صلوا معنا يا إخواني على العدنان بالأمان دائما معنا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله Sahibul hadrah akrimna minka binadrah. Ini bait yang luar biasa tadi. Artinya ya Rasulullah muliakan kami semuanya dengan pandanganmu. insya Allah kita semua hadir di tempat ini dipandang terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirilah pengumuman-pengumuman sekarang. Hadirilah tablik akbar paguyuban perantauan berzikir dan bersolawat bersama Habib Nafal bin Muhammad Al-Idrus. Dimeriahkan oleh Hadroh Ahbabul Mustafa Soloraya hari tanggal Senin malam Selasa 4 November 2013 jam 7 sampai selesai daerah Ngiju RT 1 RW 2 Giriwondo Jumapolo. Jumapolo mana? Kenapa? Hah? Jauh tuh? Lah ini baru diceramai cinta sama majelis ilmu geger kabeh. Nih ya, jauh lagi ini. Hadirilah Khatmil Quran dan pengajian akbar Pondok Pesantren Fasta Bikul Khairat bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Selasa Pon 5 November 2013 jam 6.30 Pondok Pesantren Fasta Bikul Khairat Jogo Dayoh Kidul Kali Kotes Klaten. Jauh, Bu. Ini dekat ini pengajian umum dalam rangka tahun baru 1435 Hijriah Selasa 5 November jam setengah 8 di Joglo Bali Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Sukoharjo bersama Kiai Haji Abdul Karim Al-Hafid Hadirilah pengajian akbar dalam memperingati Hari Pahlawan bersama Habib Novel Aledrus dari Surakarta Kemis 7 November jam setengah 8 Ba'da Isya di daerah Pengin. Apa lagi? Pengin Timur Pasar Bekonang. Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Hadirilah Selasa Pon juga ini 5 November jam setengah 8 berjamaah sholat maghrib di Masjid al Makmur acara pembacaan Maulid Simtuduror bersama Habib Husin bin Anis Al-Habsyi itu Hasanah saya sendiri. Alhamdulillah selesai majelis kita di malam hari ini. Semoga insya Allah yang kita peroleh bisa kita manfaatkan jadi ilmu yang menambah amal ibadah kita, amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya atas nama panitia, atas nama Habib Novel juga demikian. Kalau mungkin ada kekurangan dalam menyambut hadirin sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.